Fa ini sami itu Rasulullah, sungguh aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya aku dari kamu menyatakan hal itu. Memang itu juga diperintah oleh Kanjeng Tobroni fil Kabir 19 221 hadis hasan. Ada apa enggak di luar NU tradisi mendoakan orang lain? Beda. Beda. Oh Oh, no. Enak wal ayat tu ayat-ayat Awil karu atau dikir-dikir Awil ad'iyatu lil mardah Atau doa-doa yang ditujukan untuk orang sakit Namanya rukyah Su Su su Itu naun juga sejenis Min anwa'il amalil ghair itu namanya juga jenis amal yang diniatkan untuk orang lain. E, periode yang lalu ada salah satu partai yang salah satu doktrin partai itu donga dewi-dewi. Orang nih wong liya. Tapi mereka punya tim rukyah. Kalau ada orang kena jin, kalau gendeng, tim itu datang sambil bawa banner partai, merukyah orang itu. Tim itu membaca ayat kursi, membaca surat waktu, membaca surat jin, membaca doa. Tapi tidak untuk mereka doa itu. Ditujukan untuk orang yang kejinan itu. Itu namanya amal untuk orang lain. Mereka juga ngelakoni. Tapi baru menurut ceramah amal diri-diri. Siapa enggak? Makanya tak turunnya ceramah ini. Berikutnya satu saja ini. Ini ada orang masuk surga itu karena mendapat rekom. Hmm. Ya, dapat rekomendasi. Dapat memo. Eh, jadi ora kok ngerak ora ana ngamale kok mlebu memu sokai sokai sokeh Bukhari Muslim mutafakun alaih. Maru sahabat lewat di jenazah ketemu jenazah Pas lewat ono pas naung kemudian sahabat memuji-muji Aleha atas jenazah itu khairan dengan pujian yang baik. Sama sing mati. Anu ibu Pak Yai Alim Mukti ya, Uh, Ngomong api, ngomong api, masya Allah. Tergep ngaji, kata malah apa, wah api tenang, ngomong. Onok jenazah di lem mati eh. Sak kampung padha jangan mati eh. Jam ra tau blas, dadi ulere kampung ra blas. Gondol rondo ya ora tau. Ngoten paparan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus dawuh wajabat mesti wis mesti mesti Pak Ali Mukmang Mukti Ali mesti wis mesti. Sunamaru di ukhra. Lalu sahabat lewat ketemu jenazah yang lain. Fasnau alaiha syaron. Kemudian mereka menyebut-nyebut kejelekannya. Sapa sing mati? Oh sempurna, oh bajingan, oh, <laughs> oh. ngentek-ngentek rondo iki. Eh, ngurusak pager ayune tonggo. Oh, wis aneh, aneh. Ono mayit meneh disebut-sebut eleke. Fakohan Nabi sallallahu alaihi wasallam kajabat mesti wis mesti. Umar penasaran, Fakohan Umar Umar bertanya, "Mau wajabat?" Nabi kan mau kok mesti mesti. Eh, kok mau mesti, mesti mesti mesti opo sih, mesti nopo. Nopo sih mesti lu. Qala Nabi tahu, hada asnaitum alaihi khairan." Lagi mau mu'allam aqiqah bahwa jabat lahu jannah pastilah dia masuk surga karena begitu walaupun swarga dilem napa dilem api eh, oleh disepakati Imam Bukhari Muslim oke pun nanti mungkin kembali ke bab yang sebelumnya tawasul dan tabar tabar tabar tabarru mohon beda saya tanya akeh okay? Ya ahora. Monggo ingkang badhe nyuwun priksa tanya monggo saturaken. Mohon disebut nama asal MBC mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Ihsanul Karim dari Jateng, Jateng Permenda, DPI Yang kami tanyakan Tadi Pak Yai menyebutkan Zuhril Ardi itu kurang ngerti Padahal dalam beberapa terjemah atau beberapa uh, literatur itu disebutkan Zuhril Ardi itu orang yang tidak ada di hadapannya Mohon, mohon saya membaca di Riyadus Solidin itu dimasukkan dalam bab doakan orang yang sudah mati. Jadi yang tidak ada itu mungkin pergi jauh, mungkin sudah mati. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Di Riyadus Solidin seperti itu dan saya butuh. Berarti intinya boleh orang yang tidak itu ya, oh, mati itu tambah Oh gitu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malam, monggo. Mungkin sing wiring maju mawon nggih. Monggo. Maju ring mana? Satu, NU tidak mengajarkan hal itu dan itu tugas kita semua termasuk tugas NU, tugas Muhammadiyah, tugas siapapun menjelaskan kepada umat awam kalau bisa itu nggak usah diperhatikan. Andai nggak ada niat apapun dia ya tetap namanya makruh takdir. Apa ido atul ma menghambur-hamburkan kenapa? Iya, kenapa? Iya, Harta. Terus eh, katanya di kitab dakok nopo-nopo kalau hari tertentu mayit niku ruwe bangsul niku hadis niku untuk if bukan sakit dipun tamasuk bukan sabut dipun jeponi sing jelas lek derek sing wawu yang pun situ niku itu itu ngani sodakohno wehno sing urip cah yatim-yatim niku Mbak menowo dari sedekah niku angsal ganjaran gandarane sing di napa dikirimke dihadiahne kangge mai nggih apa meben dipangan bocah ate niku PR kita sedaya tapi ben wong-wong niku mboten mlayu nang wong liya aja sampe tersing tersinggung mengke lek lara tersinggung mboten gelem dibina kiai tambah dibina pastor Wong di lingkungan kita ini pendeta Hindu nggih wonten, pendeta Nasrani nggih wonten. Nek kiai boten ngati-ngati menangi masalah yang gak terlalu berin, prinsip masalah makro kan, nggak terlalu prinsip ditangani dengan kasar. Mungkin terusnya, wes gak kiai kiaian, orang lu terus di tak melok pendeta Hindu ya tambah rusak. Nah, Hindu tambah mulai nih. Lah ngoten. Jadi niku PR kita, tapi siapapun yang menangani penyakit kronis itu mesti alon alon-alon dokter belum cuma alon-alon diinfus perlunya kan loh ben gelem di nah ben gelem ditambah ini ben gelem diobati nah mungkin alon-alon harus jadi santri tenangan segep ngaji baru mulai dilurus nih Nanggo kiyaki kiyaki niki. Nenek sakniki kuto kula panggenan sudah duh duh duh. Iya ini cara mangkang pendeta ini lembut-lembut. Suwe-suwe eh, kok wong awam nenek ngene lek nyimpulne. Pentil eh, kiai kurang ajar apa? Tak rasa rasanya tiba apik pendeta bang kiai. melalui ngono yo ya kiamat lho cak wae. Nggih jadi sekali lagi niku PR kita tapi alon napa? Alon alon. Nek cara kula kula gadah coro. Mbok menawa jenengan pas sugih. Kuto lek mboten suke, kenal wong sugih. Sering waslantan. Wong kampung iki ora dikandani dicontoni. Jadi diundang yang sampean mangan enak, impung, berkatnya gede-gede. Ya terus sawit ditahan alhamdulillah ini pun kula sedakon sedaya lho nggih boten enten kula ngene blas teng centong tengah nggih boten kula ngene saya teng jenengan niku Bu nah, bolak balik di oh tibake ngono to carane selamatan ora usah dimenge <laughs> Insya Allah buatan esok kok berkati kecil-kecil buatan esok. Saya <laughs> nesu Cepetil nyeleni toen. Eh. Ini ngomong apa ya? Mantap guys. Monggo. Napa? Yang yang masih di mana itu? Apa ada yang ada apa masih bisa dimakan yang ada. Kalau nggak dimakan tambah mubazir. Kalau nggak dimakan tambah jenenge mendukung persembahan untuk Nyiroro Nyiroro Kidul Hanya saja barangkali di situ ada sembelian kita khawatir pas beli jagung niatnya kaki kami hanya kaki nyiroro idul termasuk wala takulu mimma lam yudkaris mullahi alaihi lek sembelian kulo ngati-ngati lek sembelian tapi mbok menawa buah Terus Ndok, ini gak perlu disembelih. Timbang dibuat tambah mubadir ya. Tambah dicupuk. Dan Nah terus kan mengambil yang bukan haknya. Ini tuh sudah malu eh. Wis bondo ke sio sing duwe wis gak wis gak terus Wis akrodo ah, anhu malikuhu. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang almarhum Bapak Kiai Mansur Samar, masih tangan. Oh, nama nami Abdullah Munir betul Hadiyoso. Jadi ini penjelasan hadis Timin wafat takdiri tadil admin asminat dan saat terus min kadang ya memang dimakna min min kadang juga dimakna fi min kadang ya dimakna lambaran barang macam-macam kalau itu masih terbuka berbagai peluang penaf penasir contoh misalnya min dimakna fi ila nudiya lis salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dikrilahi wadarul wadarul badarul lain jika dikumandangkan adan dari hari Jumat pagi hari Jumat jika dikumandangkan adan dari masjid di hari Jumat apa dari hari Jumat tidak nah, min di situ bermakna dan macam-macam uh, terus andai maknanya tetap makna dasar min dimaknai jari maka kurban sampean akhirnya keterima pangeran Assalamualaikum Waalaikumsalam Kulo mboten atas, kalau di Malang ada itu ketika di kalau di Rawang mau diulung itu di ada e, eh, kalau di kitabnya ada tuh itu orang disunahkan adan itu di samping bukan adzan mengundang mengajak sholat ini ya bukan adzan mengajak sholat tapi e, fungsi adzan itu macam-macam di samping mengajak sholat juga berfungsi untuk mengusir jin dan sebagainya nah e, kalau di atau Tolibin ada kebakaran disunahkan ada terus ada angin ribut hujan apa geledek macam-macam itu juga disunahkan ada terus mau musafir juga disunahkan ada nah barangkali karep Mbah Putin kompor ngadani ini karep arep lunga pulau kula piyambak niku misalnya di kampung ada acara ngoten niku betul gampang-gampang nyalakan jadi saya mempersilahkan, oh barangkali karpetmu arep ngatur kak, kak balik-balik, barangkali mau dengan itu. Wong teng kampung ini timbang nyalah-nyalah nih, mending ngadain sing sumbak sumpah nih. Ondo kak payu-payu. Wali Songo itu dapat sukses karena hadir untuk memberi solusi, membantu, menolong, meringankan nggak nyumpek nyumpek dan kita timbang gegeri masalah mulu-mulu toh di husnudoni ya kena barangkali niati tiap aku ngadoh menurut kali nanti bang gegeri muni itu mending yuk malah terus Niki terus pundi bu sing ngeterni lari-lari ini sinten nih bapak Imadi ini. Ini dari wonten pun kulo sanggup ngecek mendino. Nah, nah, nah. Jadi orang pakai susah. Kan bojone mati rondono. Terus anak telu ra ono sing ngeteni sekolah. Lah sinten Bu niki sing ngeteni sekolah? Nggih kene wonten tempat nih. Ngoten. Pun betul usah khawatir kula siap ngecek. Nah, ini kan yo mundak nih lho. Besok-besok nek wis sak bulan ngojek anake jamu jamu tangklet Nah, kok kula ini gareng-gareng mboten di eh, epek lho mboten enten sing epek kula purun nubung epek ageng nah ndak seneng mboten Nah, niki terus biasanya lari-lari ini filmnya kali cinten Nggih, kalian anu kali kula mawon lho jenengan nek piyambakan teng griya lho nggih kali sinten malih kula nggih bahan aku teng griya Aku ngono-ngono Kecuali kalau itu memang mungkar mujma aleh, Mutlak 100% mungkar dan itu kudu di eh, kudu hilang, ilahi tapi ya tetap alon alon alon Lek mustalafin kan ora usah dikekeki. Alu wong dagani sing luwih penting. Apa sama deh? Semoga sudah baik mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zubaidi dari Jatiburok. Mau minta tanya sedikit Pak Yani. Insya Allah semua yang dihadirkan tadi kalau orang-orang kita insya Allah sudah sudah paham semuanya. Tapi kan perlu pemantapan. Betul. Dan perlu nyali. Betul. Akan tetapi di desa kami sedikit saya yang kurang paham dan belum mendapatkan satu dalil yang konkret tentang masalah 37 sampai sekian hari tentang hari kematian kenapa ngajinya harus di tiga hari tujuh dan seterusnya mohon penjelasan Terima kasih. Assalamualaikum. Saat ini kalau tanglet, bapaknya mati ditunaikan oleh apa betul? Oleh. Angsale hari keberapa? Hah? Oleh mboten dungane bapak sing mati. Oleh nggih. Berdasar dalil lho sodako ganjarannya kangil yang sepuluh sing mati oleh badan iya. oleh berjasa Bukhari Muslim terus oleh niku hari keberapa setiap saat hari kepindah hari ping setawan oleh badan hari ke-6 oleh badan hari ke-8 oleh badan dipertanyakan betul kok hari keempat. Hah? Betul ya? Kenapa hari ketujuh dipertanyakan? Lagi, sampai ini udah jawab, tok hati takon. Jawabnya kesel. Kenapa? Menyukai dengan ajarannya orang. Apa sesuatu harus ditinggalkan hanya gara-gara kebetulan sama dengan orang lain? Sama haram gaya kambing model. Niki gaya kambing model model ini. sama yang Thailand orang kuat yang ini mau budo-budo gaya kelambi oh Apa itu ya haram? Tasbih, ini kan yang ini. keluar Abu Nu'aim dalam kitab ya? tiga ya. satu hadis Hasan. Ya terus, lah tapi wong pendeta Hindu yang kayak ini. Apa terus dibuat, apa mau buat? Lah kok ini. Hindu. Di dalam sama di Surabaya itu di sana ada Kristen Ortodok dari Syria. Umatnya sekitar 160. Sholatnya pagi sore pakai jamaah, pakai rukuk sujud. Begitu sama melihat Kristen Ortodok pakai rukun sujud, sama langsung gak sholat rukun sujud. Nyapa kan gak rukun sujud? dong, harus Kristen tinggal. Setiap ya kodok yang dia mau tinggal yang ten agama itu. Gimana? Terus kenapa peduli mbah kodok pah ora pokok memberikan dalilnya ya. Jalan ngono saya. terus lek nurut NU niku hari kelima sakarmu, hari keenam sakarmu, hari ketujuh sakarmu, hari kedelapan yo sakarmu rano sing wajib, rano sing haram, rano sing sunnah, rano sing makruh. Wen menang Namung anani podo podo wenange niki wali-wali kira-kira milihaken dina milihakan ongko yang itu sering dipilih oleh Al-Quran dan hadis. Angka satuan yang jumlahnya sudah agak banyak, yang paling sering dipilih oleh Quran hadis ini pun angka tujuh. Angka puluhan yang sering dipilih bukan angka suwida, bukan angka telung puluh, tapi angka batang patang puluh. Misalnya, Nabi Muhammad Rabi rondo ya umur 40. 40. Apa broto ning pulau kira ya 40 Pertama oleh wahyu ya pinten? Bulu. Nabi Musa kholwat ning kursine ya 40 dina. Jamaah Jumat minimal sak ya Bulu. wali abdal ya. Neng Madinah ben jangkep ziarah Masjid Nabawi ya patang puluh pengen ilang sifat munafik eh, jamaah men patang puluh aja kedot orang telat takbiratul ihram nyapa to patang puluh ya tak takonono kok syariat kok sering milih milih tok ora oleh nyapa ya patang puluh milih ongko yang syariat juga memi memilihnya nyapa ya kau oleh toh kita nggak mensunahkan juga tidak mewah mewajibkan dong betul ini dhewe. Wis pokoke sing paling tenang Enggak oleh hari ketujuh. Dungane oleh apa? Oleh. Terus hari keberapa dungane? Pokok jangan hari ketujuh. Lah ya hari keberapa? <laughs> Ya jangan hari lah iya, hari keberapa? Ya hari ke delapan, Apa jadinya? dalilnya? Hari ketujuh 7 nggak boleh, alasannya nggak ada dalilnya. Terus dia mengusulkan hari ke kegelapan. Apa ada dalilnya? Sesama tidak ada dalil. Jangan saling mendahului. Oh, isi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Para bapak, para ibu, para jamaah sedaya yang kami hormati, season kedua tinggal kita uliti. dari Saderengipun kita uliti. wiwiti wonten itu pengumuman. Hadirilah pengajar umum dalam rangka peresmian gedung SMK Al Huda Karangpandan besok hari Selasa Kliwon 1 Mei 2012 pukul 19.30 Bata Isa tempat gedung SMK Al-Huda Geneng Pesungan Karangpandan dekat Polsek Karangpandan atau Pasar Karangpandan pembicara Kiai Haji Abdullah Sa'ad pengasuh Pondok Pesantren Al-Insaf Lesungan untuk SMK Al-Huda membuka pendaftaran murid baru mulai tanggal 2 Mei 2012 setelah pengajian tanggal 1 paginya dibuka pendaftaran murid baru untuk tahun 2012-2013 demikian pengumuman kami haturkan kepada Bapak Ibu semuanya kita lanjutkan untuk acara selanjutnya sesi kedua pengajian yang akan diteruskan oleh Panjang Tribun Romo Kiai Haji Marzuki Mustaman. Fakdal kita akan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mansuratul ahadith Al-Mukhtalifah Tebaran Hadis yang bermacam-macam Terus kalau Tebaran Tentang hadis-hadis yang bermacam-macam Sahifah Suita Sunggal Suita Setunggal Pertama lamsul Marakatil ajnabiyah gempok gempok wong kang ajnabiyah NO ikut fatwa bahwa itu membatalkan wudhu di luar NO banyak yang berpendapat itu tidak batal bagaimana sikap kita kalau mereka mengatakan tidak batal Alasannya ikut madhab Hanafi Kita hormati Karena sama-sama pengikut madhab yang sah Tapi kalau mereka menganggap tidak batal Dan katanya ijtihad sendiri Serta menyalah-nyalahkan yang lain Maka kita pun punya hak jawab jawab kita Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu Hei wong-wong kang padha iman Ida kumtum ila sholati Tatkalane sira kabeh Arab jumenengi sholat Falesilu mongko padha mbasuwono wajahmu tanganmu dan usap kepalamu dan basuhlah kakimu sampai matang kaki artosipun lek badhe salat dipun perintah wudhu aujaa utawa wis teko sapa ahadun suwijining wong mingkum saking sira kabeh minalqa iki teko saking wisi sampai Malaysia niku ee utari tipis ee e tipis niku menyangkut hadas kecil berarti juga tentang wu wudhu aula mastumun nisa utawa sira kabeh padha nyentuh an wong wadon ini juga menyangkut masalah wudhu berarti menafsiri lamastum jadi ya tafsiri nyentuh biasa mboten dipun tafsiri jima menawi lamastum dipun tafsiri jima maka jadinya hadas besar jinabat menawi hadas besar bukan masalah wudhu lagi tapi masalah mandi mandi besar mandi wajib padahal dari awal ayat itu perintah tentang wudhu peluang Suli dari awal ayat itu perintah tentang wudhu kalimat datang dari WC itu, itu juga tentang hadas kecil berarti wudhu sing pas supados linier seimbang sejalan runtut maka lamastum ya harus tentang wudhu tersilu wudhu hadas kecil minal go'id wudhu hadas kecil lamastum ya tetap wudhu hadas kecil dan sama-sama kita maklumi kalau lamastum dimaknai jima, apa, jima bukan lagi hadas kecil tapi hadas besar konco-konco yang memaksakan diri memaknai hadas besar maaf memaknai jima itu membelokkan konteks ayat membelokkan konteks ayat karena dari awal ayat itu masalah wudhu minal ghaib juga masalah wudhu lalu nyentuh wong wedok si makne jima bukan lagi wudhu tapi ci cinapat pemaknaan jinabat itu keluar dari kon kon konten kami ya? perkara di tengah ayat itu ada jumlah mutarido biasa eh, apa nih gua wa in kuntum junuban fattaharu kalimat itu mutarido syarat sudah ada jawabnya sempurna tidak gitu. lalu ja'a ahadun minal ghaib itu kembali ke kembali ke depan masalah nopo wu wudu kamu tahu deh nah, jadi tolong ojo maknain jima sebab kalau jima bukan lagi wudu tapi mandi besar lah ayat niki cari awal perintah wu wudu. Nomor kali jenenge istilah nyenggol wong wedok niku kalau oleh suami istri kontak ranjang maknanya memang jima. Tapi kalau nyenggol wong wedok niku dalam kehidupan umum neng pasar kesenggol wong wedok neng pondok buyar pengajian kesenggol wong wedok nggak mungkin itu dimaknai jima coba sampean membuat bahasa sehari-hari dia mas bujumu wis mak demek korong niku maknanya mesti nopo wis mak kumpuli barong jadi istilah demek niku lek kontek ranjang memang ji jima kalau kontek umum nggak bisa dimaknai jima ben eh, aku mau buyaran jamaan masjid kalau kesenggol ibu-ibu batal Napa maknanya kesenggol kupar ke masjid ini Napa sakit dimaknai jima Oh berarti sama jima ini ngarep lawan masjid Ya enggak mungkin Sakit di sih? Nah ayat ini konteksnya bukan suami istri Hei wong wong sing podo iman Untuk hei suami istri bukan He wong-wong sing padha iman lek arep salat om Umum napa suami istri? Umum. Makanya nyenggol aja dimaknani ji jima. Dereng to? Oh Nah, benten menawi ayat tentang tolak. Ayat tentang tolak itu memang konteks suami istri, konteks ranjang. Makanya maknanya nyenggol itu yang jima min qabli an tamassuhunna wa idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna nek sampean kabeh padha nalak bojomu padahal durung mok demek apa maksudnya jima macam suami istri demek maknane jima dalam ayat dihar suami bersumpah dek aku nggak nggak bakal ngumpuli sampean sebab sampean itu kang aku tak padatnya kalau ibu ku dewe kalau saya nggak mungkin ngumpulin ibu jangan berharap saya ngumpulin sampean itu konteks suami istri kan bahasanya Quran ngumpulin itu yang jima bahasa eh, aku apa nyen nyentuh waladina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru rafabatin min qabli min qabli ayyatamassa orang yang mendihar istrinya mantan-mantan ketum kepengen balik oh ora oleh eh, kudu bayar kafarat merdekane budak sak durunge bersentuhan maksudnya apa sadurunge di lima Ayat wudhu niku kene mboten dimaknai jima. Mboten karena konteksnya bukan apa? Bukan konteks ranjang, bukan suami istri. Contoh nomor dereng. Nah, niku begitu jelinya Imam Syafi'i membedakan makna foto-foto podo nyentuwe niku Lek nyentuh kontak yang ini maknanya ini. Lek nyentuh kontak ini maknanya ini. Alhamdulillah kita itu masih goblok. Kali Gusti Allah diwai madhab sing eh, Sundana lah yang mati-mati kuat pisang hujairi Sangking mau kadang kita niku enten sing paham hujah kuat niku enten sing tereng paham makanya kula niku wis yakin lah ora nalek salah wangil gitu. Berikutnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat tafaqqatun nabiyya insun kelangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam data lailatin ing dalem suwijining wengi biasa tuh wong wedok kelon-kelon tengi-tangi bojone nendi, nendi jangan jangan para hasas tu banjur gerayah-gerayah sopo ingsun Saida dumadaan huwa utawi kanjeng Nabi iku rokiun sedang rukuk au sajidun atau sedang su su sujud kami ya pas tak gerayangi mpuh ya Nabi ku sedang ruku apa sujud Nah hadis ini juga dipakai dalil bahwa senggolan suami istri gak batal alasannya bengi-bengi Siti Aisyah geraya-geraya Iku nyenggol Nabi, Nabi tetap apa? Tetap melanjutkan sholat sholat. Bagaimana menanggapi hadis ini dari sanatnya sahih tapi lafadznya sendiri sambian Sumerap Yamba tidak memberi kepastian Aisyah niku lek jauh wong peteng-peteng tak gerayai mbuh yo tak senggol iku apa pas rukuk apa pas sujud kalau di singgol yang benar itu pas sujud Mungkin sing kelamaan nih, Berarti menjadi dalil Suami istri singgolan enggak datang Tapi kalau yang benar pas rukuk Belum tentu yang kelamaan nih, Mungkin kena sarungi Mungkin kena jubai Sehingga hadis ini belum koti Belum memberi kepastian mak makna Aisyah sendiri ragu mbuh pas ruko mbuh pas sujud paham ya senyampang hadis ini nggak memberi kepastian makna ayo kembali kepada yang lebih tepat yang lebih pasti aula mastumun misal. apa nggak membuang hadis Mungkin hadis yang nggak boleh dibuang itu yang jelas-jelas sahih atau hasan yang maknanya sorih, yang maknanya jel, namun jelas. Kalaupun maknanya kadang mansuh, ulama pun kadang juga tidak memakai karena sudah man, man mansuh dihapus. boleh Nah, enak-enakan mau. Berikutnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi bahwa kanjeng Nabi itu mencium sebagian istrinya ngambung garwane summa kharaja ila salati banjur Nabi tindak badhe nglampahi so salat lho ngene iku lho malam ya tawaddo tanpa wudu ini juga dipakai dalil lho lho Nabi puju bojone mantung ngeten sholat tanpa wudhu. Berarti suami istri nyenggol gak gak datang. Bagaimana madhab Syafi'i menanggapi akhrajahu Ahmad riwayat Imam Ahmad wa Afahul Bukhari. Namun sayang hadis ini dinyatakan dhaif oleh Imam Bukhari panjenengan ngarani sohih monggo hak asasi tapi Imam Bukhari ngarani do doif itu nama teren Betul tadi untun dah. Nanti. Hukmul ma'il musta'mali wal ma'il qalil ay tunal kullataini hukumipun air yang sedikit kalau air mustakmal dan air sedikit yang kurang dari dua kola rinciannya air nggak ada dua kola kalau dipakai wudhu meskipun sisanya tetap bening lek wudhu itu celup-celup nih maka sisa air mustakmal itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan suci tidak mensucikan terus kalau kena najis meskipun tetap bening mekur kursak timbo nggak ada dua pola hukumnya menjadi na, najis sebagian orang di luar NU nggak peduli mahasiswa saktimbo wudhu ya di apa di kopo celut-celut ni tetap su su suci men, sucikan menurut mereka dong nah mboten usah rame-rame manut dalil mawon hmm. Ja awus teko rawuh sapa rajulun suwijining buh Ja awus rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni halih menjenguk saya wa ana maridun sedangkan saya sa sakit wala akil tidak sadar sakit nemen bukan sadar doa banjur wudu sopo nabi wasok balan ngesokne sopo nabi alaiya menyang awakku disuwut diciprati-prati banyu wudhu ben wahras nesokne nah, napa min wadu'ihi dari sisa air dari air wuduknya kesimpulannya air mustakmal bekas wudhu itu tidak najis nyatanya Nabi malah menyiramkan kepada si siapa ini Jabir bin Abdullah walau kana ghaira tahirin lamun banyu mustakmal mau ora suci lamun banyu mustakmal mau mboten suci mestine lam bahu mongko ora ngesokne Sopo nabi hu ing banyu mustakmal ora disokne alaihi ing antase Jabir bin Abdillah Nah ing sakrehne Banyu mustakmal mutisokne Berarti menurut Nabi Banyu mustakmal ini mboten Mboten na Mboten najis Ini menyangga Sebagian pendapat Hanafiyah Yang mengatakan air mustakmal itu nah najis. Penjelasan ada di kitab Mizanul Mizanul Kub kubro mereka wahaken, wa indal hanafiyah air mustahmani puna najis berikutnya layar tasil ojo atus atus gede maksudnya sempadan nggak ada dua kolam apa ini kesimpulannya menurut Nabi air yang nggak ada dua kolam itu lek najis menjadi najis sekalipun tetap bening dan sudah barang tentu getih titik dan kuku kan ya nggak membuat nggak membuat budak kan tetap ben bening ewon eh, dene ngono oleh langsung di nih kesimpulannya kurang dari kedua kolah dicemplungi najis meskipun bening menjadi muta muta najis berikutnya Menurut Al-Hasan, pendiri Persis Persatuan Islam dalam buku tanya jawab soal agama bangkai niku suci bangkai itu dihukumi suci nek kandik nabi jangankan bangkainya kulitnya bangkai niku lho najis lek durung di sama lah masuk kulite sing kenting dihukumi najis. Dadak bangkaine sing bosok apa? Dihukumi suci lah. Gitu. Aneh-aneh. diro tudiro nalika den sama apa al-ihabu kulit lek kulit niku sampun di sama faqat tawra mongko teman-teman wis dadi suci. Terus muni nabi kulite batang niku. Pokoke wis disama ya suci. Berarti lek durung disama napa? Nah, najis. Pun. Berikutnya natbu wasli au maski a'dha'il wudu salatan salatan disunnahkannya membasuh atau mengusap gauta wudhu masing-masing tiga kali wa mashil ini bima'in jadi ugi sunnah musab kuping loro dengan air anyar sanes air sisa musab ke kepala konco salah satu partai ini bu boleh ono dewe. kok bocah ini nom-nom rata arang-arang kupian kuandani kiai ngengkel pokoknya sing model ngeten golek ono dewe dananya banyak disumbang dari Saudi Yo kira-kira PDI ya kira-kira. Yo <laughs> kira-kira kan boleh yo kira-kira. Hah? Ya. Nah. Mantap. Nah kita yang dipakai gitu, ngono ya ben hak asasi Tapi ngelok lek ngelok kene bid'ah ya perlu didudoi dah. Langsung sing nomor songo Napa? Nggih. Nginggile niku kula eh, jipuk tengahe faman madha wastan sako, wastan sara pitarafi qarafate Nabi berkumur ngisah banyu teng irung nyemprotake semuanya itu dengan tiga cahuan. daerah mungkin pekalongan, pekalongan Mboten sambil pulau temoni terus tumbas tiket sepur ini mundur sehari. betul? Nah, pulau mboten mungkin kadung jadi dan mriki terus nenggo tamu. Akhirnya dia diakui daharan sak TKP selama di sana kalian ngenteni tiket ini, sepur niku dan ini sak eh, saniki kamu kamu ini pamit hadis ini lah nek ulama niku memahami hadis ini libayanil itaha libayanil jawas Nabi kadang baso tiko, kadang baso kale, kadang baso setunggal Niku kangge menjelaskan bahwa itu juga boleh sah, mboten mawon bukan itu satu-satunya kesun kesunatan. Betul mboten. Iya. Nah. Nek sunai ya tetep tiko. tiga. dari dalile? enak ora? Ala urikum apa gelem sira kabeh tak budoi? Gelem. Wudu Rasulillah, wudu e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang sahabat kau jawab purun wahai Osman, Utsman, summa tawaddoa banjur Utsman wudu salatan salatan masing-masing masing-masing tiga kali. Tim? Berikutnya ngusap kupingnya memang terima puran ngene apa dijipukne banyu dhewe. Min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'ihi tentang tata cara wudhunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a bahwa kanjeng Nabi wudhu sama saha udunaihi bima'in ghairil ma'il ladzi masaha bihir ra'sa Nabi mengusap kedua telinga diusap dengan apa? Dengan air yang bukan air dia gunakan musab kepala. Musab telinga dimain kelawan banyu. Banyu sendi, wairil manis selain air di masa yang mana Nabi telah mengusap bi dengan air tadi Arwaksa Kepala Berarti ngusapi kuping Niku air lain Air bah baru bukan air yang tadi untuk musab kepala pun bener toh pun terus Pak Umar wau sampun pulau petani buku pustaka apa taman pusaka Nih, mungkin kapan-kapan nek enten dana kersane difotokopi niku buku fotokopian sang kitab wis lawas wis kudu di tangan rakyat mau untung untung sik kena di fotokopi berbahasa Jawa tulisan Pegon diterbitkan oleh kumpulan atau organisasi organisasi Muhammadiyah bagian wilayah Jog, Jogja penerbit Atung lahir ya tahun 1343 Hijriah atau sama dengan 89 tahun yang lalu. Setiap 24 tahun Hijriah masa ini ku kacek satu tahun. Nek Hijriah 89 Berarti masa ini kurangi tiga tahun. Sami kali dan 86 tahun yang lalu. Saat ini tahun 2012 dikurangi 86 sama dengan oke. Angin. Eh, kira-kira 1926 Oke. buku itu dikeluarkan 1926 Pak Umar sampun kula dudoi delok kanca-kanca asline padha dhewe sing biyen sing biyen asline padha mulai dari bacaan kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asila a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah terus rukuk ya suatu kita sami Allah liman hamidah terus di situ dicatat e, nanti kalau itikal kedua disunahkan baca kunut suku kunut suku itu di situ ditentukan sebagai sunnah apa kalau ketinggalan disunahkan ngijoli dengan sujud jadi oke mungkin kayak itu kopi lempar duit Nah, kalau mboten ngerti kan. Lajeng macam-macam sholat sunat Ini sami Terawih yang meriku didawakan 20 rokaat Dilampai di setiap bulan Ramadan Saben tahun perlu disemarapi buatan buatan yang tau kan antara orang bulu Aku derek bayi Ahmad Dahlan Tahiyah Tahiyah ini sami Saniki usulnya konco-konco kan Tahiyah tetapi At-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Nanti akhirnya wa ala ali sayyidina Muhammad kama salat ala sayyidina Ibrahim. Dan mati Diri tangan dan sholat podo urutani Astagfirullah, la ilaha illallah la syarika lah. Salam salam, sanes salam mata salam yang singkat itu bukan, ya lengkap itu. Aminka salam wa ilaika ya abdus, salam sahayyina rabbana lengkap nonton-nonton subhanallah tiga tiga alhamdulillah tiga tiga Allah akbar tiga tiga terus ditutup dungu dungu ini ngerti tentang itu Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdai wafi ni'amahu wa ikafi mazidahu padahal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala terus Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika okay. Alhamdulillah ternyata Mbah Ya Ahmad Dahlan yang sangat alim itu ajarannya ada yang meneruskan NU Nawa. Ayo, itu kok sih, sing merbitnya bang pakai kopi mirip aja. Nah, ini. ¿Cambargo o no cambarro? dari tiang Muhammadiyah Ustadz Muhammadiyah saat ini dibanding Mbah Dahlan kira-kira ya untuk nani Mbah Dahlan titik lah kira-kira loh kira-kira tapi apa sarjana di bidang hadis fikih dia akan sarjana di bidang Islamologi ya kan? pemi pemikirannya kalau pemikirannya pokok cerdas ya sok Betul usah teng miskin betul usah teng hafat pokoknya cerdas mantai kuat ya jalan ya kalau tidak yakin untuk lihai di bidang islamologi kudu tamat mix gitu enggak wong teng Malang kajian satu, sing malah dokter-dokter kula malah mboten dokter, -dokter. Mboten usah, wis Marzuki ngoten. Biar tidak beban mental. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo nggih ngucapaken Paskah. pasca. Wena, enggak dokter ngucap pasca wis wena. Berikutnya utlahul wudu bimasjid zakari, awil kubuli, awit tuburi batal wudhu karena menyentuh zakar kubul kubul niki diwaca mboten mboten patek tapi polemik nih lagi tapi enten mawon sing ngarani ora batal enten mawon Enggak enten sing ngarani ora batal enten Man massa dakarahu fala yusalli hatta yatawadda'a. Barang siapa menyentuh dakarnya, maka jangan sholat sebelum dia kan berwudu. Berarti harus wudu. Ini disebutkan dakarohu, dakari sendiri. Rek dakari wong ha <laughs> Waya tawadau wudhuwa sopa uang min masjid dakari krono nyentuh dakar Ini menyebut Dakar secara mutlak, tidak harus Dewi payas malu Dakaro nafsihi wa dakaro gairi Sehingga kalimat Dakar di sini mencakup Dakarnya sendiri dan Dakar orang lain man massa farjahu falyatawadda soponge demek pletekane maka buduklah. lah para jen kan meletek nah. meletek buka mengoni jenenge Loh, delok nang kampus, kamus lah. Nopo maknane lawal karim sekarang? Awokola atau orang itu mengucap Ar-rajulu yamassu dakarahu fis Ada seorang megang-megang dakarnya di dalam salat. A. Apakah alaihi wajib bagi dia al-wudu wudu? Terus Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, "La ora wong nyekel dakare dhewe wudu ya ora innama huwa bid'atun minka sungguh dakar itu bagian dari tubuhmu juga lek nyekel batukmu kok oh, batal ora nyekel pupu ora lek ngono nyekel manuk ya Wong bagian dari tubuhmu sendiri. Ini hadis ini sahih riwayat lima perawi bingung aku ini sing bener sing di lek bingung cekelan soko berikutnya niki wis wis man massa dakarahu falyatawadda barang siapa menyentuh dakarnya maka wuduklah riwayat lima perawi disahihkan Turmudi itu Hibban ini Bapak al-Bukhari Imam Bukhari Jawuh kalau ada kesimpang siuran riwayat huwa asahhu husayin fi hadzal ini Imam Bukhari ini hadis terakhir ini adalah hadis yang paling so so sahih dalam bab ini Amin. Ya? ini bab temenan sanes bab satu kalau bab satu ini uh, babi ya bab satu satu apa ini al-babul awal jawab hadis yang muncul-muncul manuk beten batal wau itu bisa dilihat di subul salam sarahnya bulughul marom Yang berikut dipun jelaskan. Ternyata yang tanya itu penggembala, penggembala kambing. Hari-hari di padang pasir sulit air. Mantan. Terus asobah jarobun gatelen cowok iki budiken. Lek takon kan yo melas-melas eh nanti terus undi kula niki kula tukang naon ledus, angel toyo bujikan, otomatis dulu-dulu nggih nyekel niku galak kudu wudu kangelan wudu sebab pulau teng Padang Mesir ra nah Kita ada penjelasan menjelaskan tentang apa background cerita itu seperti itu latar belakang cerita itu seperti itu lek harap maklum kalau kepada orang itu diberi kemurahan nggak ada nggak datang dong tapi sifatnya kasuistik karena orang nanya tentang dirinya kasus per kasus sementara yang menyatakan kudu wudu itu perintah umum so nyekel kalau eh kudu wudu kan umum nah hadis yang umum itu jangan dikalahkan dengan hadis yang sifatnya kasu kasuistik dong yang kedua, nek sampean pengen praktek kode iku, peh, lo pengen saat nyekel manuk gak batal ya wis ngene. Rabion ning Gunung Kidul dhisik, angel banyu, angono wedhus, budiken. Iki engko oleh dispensasi ra apa Biar konteksnya sama Ma, Kamu panen? Nah, mulai angin. Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu an yamassal Qur'ana illa tahirun wa la yaqra'ahu junubun aw haidun. Mboten pareng demek Quran kejaba yang ingkang suci. Mboten pareng ugi maos Quran tiang ingkang lagi junub utawa haid dalilipun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin wa alla yamassal qur'ana illa tahirun setuhune ora kena nyentuh mushaf kejaba wong kang wong kang suci enten wong sing memahami ngeten iku maksudnya duduk Quran sing neng donya Quran sing tengene loh mahfud jawab kita yang kedua itu hadis hadis itu disabdakan Nabi tertulis dalam surat banyak kitab yang surat itu aturan kenegaraan tentang nisab zakat tentang aturan kisos, tentang aturan hukum haji nayat, eh, semacam nobo undang-undang nene dikirimkan kepada penduduk yang Yaman. Nah di antara ketentuan yang ter, tertulis di situ jangan menyentuh mushaf Quran kecuali orang yang suci. Sak sumber pulau Yaman itu sana seloh maksud. Sak sumber pulau Yaman ini bagian dari donya sing saniki ruwet niku lho. Dadi lek dimaknai Quran loh nafud niku kadowen. Wong surat kepada penduduk Yaman kok loh mahfud. Lah ayat niku niku lek loh mahfud la masuhu illal mutahharun nggih mboten to kan. Lah kok ngoten wacanen ayat sak teruse tanzilum mir rabbil alamin. Nggih mboten. Gus dan turun ke saking Allah Rabbil Alamin. Namun ayat yang muni tanzil wis ke kok sik kober lho menafsiri Quran neng loh. Ya lek rane ayat tanzilum mirabil Coba bener nih. Nah, ini aja ado-ado tafsirnya apa to ado-ado iki. Wong mari ngono ayat tanzilum mirabil mengalami ayat yang satu dengan yang lain saling menasiri enten malih sing ngomong lah ra apa-apa to kan wong iku yo kertas kok koran yo kertas padha kertase rumangsane kono lek kertas kertase terus cara menghormatinya yo padha nek anak wong kaya ngene iku cepok cepoten kubroe pasang neng silitmu cepoten simpakmu pasang neng sirai ngelek ngamuk nyapa ngamuk podo kaini kan Lha jerele podo kertasé podo ae. Lagi kopiahmu itu ya kain, sempakku ya kain. Lagi sempakku tak dereng sirahmu, puplukmu tak dereh. nesu ora. Ya nesu eh eh, podo bahani. ketika bentuknya beda, kegunaan faedahnya nggih beda, niat membuatnya juga beda. Ternyata dihormati dengan cara yang beda. Dong? Mohon betul sakowo-kowo. si Nomor 17 dipun lewati mawon. layak yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Wong jinabat, wong haid ora kena maca Quran sedikit pun. Para jamaah Hadis ini diterima madhab 4 Menurut madhab 4 Megang Quran Itu harus dengan wudhu suci Membaca Quran juga dengan wudhu Sampai-sampai Ibnu Taimiyah sendiri yang sebetulnya di luar madhab Di luar madhab 4 yang sebagai wahabi kan Ibnu Taimiyah Dia tetap berfatwa Memegang Quran tetap harus pakai wudhu lah kok ngoten? Andai yang dimaksud suhu ilal mutarul itu benar-benar Quran yang ada di Lauh Mahfud, maka menurut Ibnu Taimiyah ya kita kias. Ngene lho Kang, la iya coba kalian pikiran Quran sing Lauh Mahfud iki lho ora kena dicekel kejaba karo malaikat sing suci. Lek ngono Quran sing wis nang donya ya ora oleh dicekel kejaba oleh orang yang suci pono dicekel suci kene ya dicekel suci padha ae menelukan iki Ibnu Taimiyah lho sampe ngono dadak saiki pengikut ana sing nggak apa-apa hak saksi dan pengikut itu lebih alim daripada Ibnu hanya mungkin nafud doa ba'dal adzan wa qabla al-iqamah disunnahkan berdoa setelah adzan dan sebelum iqamah lek mriku ngarani donga niku kadang diarani donga kadang diarani pujian kalian ngenteni iman اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي كما ربياني biyen oleh para tojane domo kami ngenteni komat di sana oleh orang sunai kok di telok dalile sik pan mesti ditakoni niku sih, kan ngono ta rama nih, Nah itu apa butuh Baik, Padahal eh, tak kono saya ngomong ad la la tu bainal adzan wal iqamah. Donga niku mboten dipun tolak. Kapan niku? antarane adan lan iqamah. Berikutnya at-du'a bainal adan wal iqamah mustajabun fad'u. Tungo antarane adzan iqamah niku bakal den ijabahi. Mula koi iku ndo lunga. Dikaitkan mboten niku. Dikaitkan ada tuntunan apa mboten? Sayyid Ahmad Semili pilkada surasan Wali kota Rauno Kupopo Les Arab nyedek ini Itu itu tadi wong santri Tak tinggal ini selamat Nah SMS kula teng griya ngapunten kula teng apa iki jenenge Karanganyar Wes kan kita nih niku sing enten kopi Muhammadiyah niku Fatihain damel bis Nah, alhamdulillah podo. Adilat wujubil Fatihah ma'al basmalah. Dalil-dalil wajib Fatihah disertai Bismillah Bisolati di dalam sholat Fil jahriyah di jahron Nek sholat jahriyah Bismillah yo banter Bafis sirriyah di sirron Nek sholat sirriyah maghrib nisa subuh Eh asar duhur Bismillah ini Sirri Sholat itu ingsun sholat Khalfa Abi Hurairah ono sak mbuline Abi Hurairah radhiyallahu anhu. akan banjur Abu Hurairah maca Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Walabdallin Mari Tentang mari Setelah ngimami Pakai baca bis, bismillah Sumayakul banjur Abu Hurairah jawab Walladhi nafsi jadi demi Allah Yang diriku ada di tangan kekuasaannya Ini laus bihukum Laas bahukum Sungguh saya ini benar-benar orang yang paling menyerupai Apa ini yang menyerupai? Solatan solate Menyerupai sinden Bi Rasulillah kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil Damel bismillah dulu ternyata mirip kandeng. Berikutnya Ida qaratum alhamdulillah Nalika sira kabeh maca alhamdulillah maksude surat surat Fatihah Faqra'u mongko maca Bismillahirrahmanirrahim Sebab Fatihah niku umul kitab, umul Quran, wasaba'ul matani. Bismillah, ihda ayatiha. Berikutnya, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu salata Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Rasulullah mengawali bacaan salat dengan Bismillah ini sanatnya kurang kuat yang satu ini tapi nggak apa-apa yang lain kuat kok berarti namanya Hasan Liwai Hasan Liwai tambah berikutnya bukan Hasan tok nih sokeh pol Anahu setuhni Anas Iku suilah ditakoni Angkirahati Rasulullah tentang bacaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fakola Anas jawab kanat qiraatuhu matan. Oh. Bacaan Nabi itu jowo-jowo Suma qara'a banjur Anas maca menirukan bacaannya Rasul Rasulullah piye? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Oh. Akhrajahul Akhrajahul Bukhari so so okay langsung 28 yang 27 itu inna apa inna pun diawali dengan bis bismillah basmalah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran maca bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan Nabi menghitung bismillah itu sebagai satu satu ayat. Banter napa lirih Nabi bocone. Karena jaru bismillah adalah Nabi itu mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. nah, eh, enten tambahan titik uh, dalil logika digabung kali realitas dalam hadis riwayat Abu Dawud niki dengan ulumul Quran gitu nih dan dokter dokter Subri Soleh mana mana Toton nyuku kaki Nabi Dawud latak tubuh nisayan sayan ghairal Quran sirokabeh ojo nulis sedikit pun sedikit pun yang bukan yang bukan Al-Quran khawatir tengene mushaf niku kecampur-campur Quran dengan yang lain maka Nabi membuat kebijakan sing sanes Quran boten oleh ditulis saking manute Nabi dengan perintah itu sampai-sampai oh keliru saking manute sahabat dengan perintah itu sampai-sampai para sahabat juru tulis Quran Sopo Zaid bin Sabit dan sebagainya itu tidak menulis kalimat A'udzubillahimmanasyaitanirrojim di dalam mushaf. Tidak menulis nama surat di dalam mushaf. Tidak menulis lafaz amin di dalam mushaf. Nopo sebab Nabi dawuh sing butuh Quran ojo ditulis. Tapi Najan Nabi melarang nulis yang bukan Quran dan sahabat pun patuh semua yang bukan Quran gak ditulis dari dulu dari Quran yang pertama ada Bismillah di awal setiap surat kecuali surat tahu Taurat. Berarti nopo? Berarti menurut keyakinan para sahabat Bismillah itu bagian dari Quran. Andai bismillah itu mereka yakini bukan bagian dari Al-Quran, maka nasibnya akan seperti nasibnya Alhamdulillah, nggak ditulis. Nasibnya seperti nama surat tidak ditulis, seperti lapan amin tidak ditulis. Tapi ing sakrene bismillah tetap ditulis dari mushaf pertama, maka bisa disimpulkan menurut para sahabat bismillah ini termasuk termasuk al Quran. Dil mboten. Nah, nomor kali. Lek ana wong nglarang-larang maca bismillah. Sampeyan jawab, wis ngene lho Kang timang rame-rame kangen keleng Ayo bismillah ning Quran suwai kabeh. Ayo disuwai kabeh. Lah kok ngono? Lah digawe apa lek gak oleh diwaca? Iya, nggih kan? apa ditulis kalah oleh orang oleh di maca alung disuwai pisanan. Yo sana, ya, to. Lha ten nggih apa? Ya duwe kembangan. Lha ngono kuwi. Dirboten. Nah, Zaman tuku kaset yang Saudi kan imam-imam rikol itu biasanya pun dismerai lirik atau pancen nek konongan bismillah dilarang karo pemerintah pemerintah tapi ketika mereka sendiri memproduksi kaset yang di luar kontrol kontrol apa kerajaan mereka itu maca bismillah kaset-kaset yang nasir-nasir dulu ini pakai bismillah nah oleh sebagian konco sing gak seneng bismillah niku dibusek kaset ini Bismillah itu dibujuk, cuma kadang kelewatan titik. Mau isek kurung Enggak <laughs> canggih buseke. Kalah karo kupingku. Arepe ngapusi karepe tapi ya tetep ra iso. Coba mboten. Yes. Pokoknya yang paling tepat, tepat ya model wong desa cah ngaritan. Cuma ya. Enak, arif enak. Perasaan buka kitab mutatofan ya. Teng Malang enten bangsa jenis Tohir. Larang-larang enten sandinge jenenge Pak Mukhtar. Wah, ceruwi wis gampang ora oleh iki ora oleh iki Eh. Kadang masjid kan ya dibangun orang kampung, sopo-sopo boleh. Ya udah tak dilarang. Awak nih bilang ini, Ayo ngomong. <laughs> Yang penting ya, Nanti ya dalil ya nanti. Lha ngono dhewe ya salah. Dadi wanine dalil ngadepi banser, ngadepi suri yang gak wani, ngono lho. Ya. Jadi lek banser ngetokne pedang ya ora salah mung duwene ya. Lek suri yang ngetokne hati, lek banser ya nyekot sepatu itu lho. Pendengarnya Pak Sikosim umurnya pun sekitar hitung puluh walu ini sekitar sak tenan. Pun itu main sepuh tapi semangatnya sih semangat banser. Jadi takmir masjid Nurul Huda Sangking rumah kulo kira-kira Genten 400 meter 500 meter Kampung ini bu kelepon cah-cah nanti ini partai maupun kula arep nyebuti Imam Lambeku. ini Eh, mana? Mana? Eh. Lambe api-api ya, Lajeng biasanya mantun sholat wiritan kados biasanya terus ditutup donga salaman nanti lancar cah si kontrak. Ya si anyar. Wah, ini negur Pak Sikosim. Kayak sing bangun toko kaya niku. Bah, jadi mboten usah ngeten-ngeten iki. Salam-salaman, donga bersama buat mboten enten dalile. dan jawab ini bansere, bansere metu. Langsung enggak kali ditanya. Lek gelem cara ngene ya salah to kene ora gelem ngene minggat to, Bang. <laughs> Ngoten iki ya dalil kene. Iki sing wakaf baku. Aku yo melok bangun, takmire yo ya, aku, sertifikate ini. ngene. Wis hak saya melakukan begitu. Sama yang ora gelem salat wong liyane wong. Akeh masjid sing koyo sampean. Rasa ning Sama ngerti, sing dakwah ning kene Mbah Yahya. Nah, Mbah Yahya ngalim-ngalim wong malang mriku. Nah, ngalim temenan iku mursyid toriko. Ngalim. Oleh boten lepas sekitar tahun apa per, uh, agresif 48. 48 niku banser-banser dicepaki banyu teng cerek. Banser sak pirang-pirang ngombe cerek siji ra tentek. Banyu nih. Nek cerek itu ra Banyu sak cerek itu lho tentek. Banser sak pirang-pirang. Iku Mbah Yahya. Putrane niku sing lanang ya dadi kiai kabeh sakniki termasuk mun sing kowe kowe ilmu traine sing wedok yo dilatih kene kabeh ngantos sakniki putrane putune nggih ngalim-ngalim wis wani ngaji teng kula dhewe wis wis wis wis mali niku Mbah Yahya emang ngerti biyen sing gak wani kene Mbah Yahya kan biyen Mbah Yahya lek marai wiritan wis ya ngene iki lek takon dalil aja ning aku takon ning Nek lakon aku nemune yang ngene iki. Ngoten. Boten tuke banser ditakoni dalil. Iku durung tukang ya. Wong empu pas dadi tukang takoni dalil nek piye? Kang kamu lek dalil gak iso. Lek nutuk batuk mas ya. Lah lek piye lek pasung. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Niku tentang bis Bismillah nadbul kunuti fi subhi wal witri ba'da nisfi min Ramadan. Sami, tangkutul wawi. Sami. Disunahkannya kunut dalam sholat subuh dan sholat witir setelah separuh dari bulan Ramadan. Nah ini titik yang benar. Titik yang benar Man sama Ramadan ini Ramadan apa Ramadan atau nulis Roil wis cedek teng nun daripada teng min gandeng arep udah man somaro Mestinya kan man soma Ramadana hmm. Tetan nulise untuk gandeng ngarep roe. Man samaro. Lagi, Madonna. Kultu ingsun takon di Anas maring Anas. Anas, orang apa to iki? Takon-takon. Hal apa to kon maca kunut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salat subuh ing dalam salat subuh. Yaknutu membaca kunut fil fajri dalam salat subuh hatta faraqat dunia sampai meninggal dunia. Makanya tentang hukum memajian barang dihukumi sunat agama. Sunat abah ini kenapa? Sunnah yang hampir wa wajib. Tondone hampir wajib apa? Nabi gak tahu tinggal sampai apa? Se seto saking pentingnya. Berikutnya karena idza rafa'a ra'sahu min ruku nalika Kanjeng Nabi tangi ngangkat sirai saking ruku fi sholat subhi dalam sholat subuh fi akhir rokatin rokaat terakhir konata maka Nabi membaca kunut berikutnya Ila rafa nalika ngangkat raksahu mustaqani minar ruku dari ruku fi sholatin subuh dalam sholat subuh fi rakaat yang pada rakaat kedua niki rafa'an boten katik wa rafa'an wawune diilangi Rafa yadaihi Maka Nabi mengatakan Allahumma dini man hadait Wa'afini man afait Watawallani man tawallani Ditakoni Lofi ini kok hilang Kesentek yang tak sebut dan proyek Iku lumayan, kailang kumute, mekor ilang Entek. Napa Berikutnya Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qanata sahron kunut satu bulan Ini kunut terkait dengan musibah berarti campur aduk dalile kunut nazila tinggi menasikan kunut su supo lak ruwet utawa sing sitoke kunut terus-terusan kunut nazila barang terus-terusan sampai mati masuk ana musibah terus Terus enten hikmai di lingkungan organisasi yang umatnya nggak terbiasa kunut subuh tapi mereka juga tetap mensunahkan kunut na nazila nipu kalau pas ada misalnya dulu pas ada tsunami Aceh diinstruksi kapal ngono sing tas apa lebo Islam ngono sing ora iso maca Quran barang lho kok iso jadi kunut subuh ini enten hikmahnya sak wanci-wanci ada musibah duhur asar, maghrib, isak semua baca kunut, instruksi langsung jalan, sebab bendinten dilalar, senajan pisan dilalar. Nah, hikmah ngoten itu Di samping memang ada con, con, contoh, istilah kuno tuntunan. Nah, Karena tasawwur kunut satu bulan Baca ruku setelah ruku Ya doa ala ahya'in minal Arab Nabi mendoakan suku bulan Melaknati suku-suku Arab yang Membunuh guru-guru Ngaji Berarti terkait musibah kan Dibunuh guru ngaji Nopo mau tiga suku liwu Ri'alin Terus Dakwan Terus ausayyah. Ain sot ya tasdidnya. Terus tak al Ausayyah. Nah, itu hanya dibaca satu bulan karena musibah itu setelah sebulan itu sudah red, reda. Summa tawakau lalu Nabi mening mening meninggalkannya muttafaqun alai meninggalkan pun najilan itu lho wa amma fi subahi lai subuh falam yazal yaqnut hatta farot mayam cukup imam sing hafal makmume karek kami nah, ini sampai sampai naik lah kono panjang wong Arab lair cepet iso maca bahasanya tari bahasane lain ceprot iso ngomong Arab. Maka nih dhewe-dhewe ngene ya lah keberatan ngomongin Arab. Paham ya? Nek sampean karepe ning wong Jawa tiru-tiru kono, lah pintere ra akhirnya podo padha menengi. Padahal kono meneng ini karo maca dhewe-dhewe, lah kene meneng dowe ngetes banget. Amun nggih? Niku ngadapi kunut-kunut kunut langsung mawon dalil isyarah bil musabbihah. Dalil nyuting kelawan jari telun telunjuk. Nyuting temudi ilal kiblati ke arah kiblat. Indah tasahud naliko tasahud. Wa adami tahrikiha lan ora usah diubah okay. Langsung ayat hadis nomor 40 Pun Baris nomor 5 Karena ida jala fis salat adalah kanjeng Nabi niku menawi lenggah, maksudnya lenggah kaki tahiyat yang dalam salat wada'a kafahul yumna ala fakhirihil yumna Nabi ndeleh paha yang kanan, oh kok paha sih? Derek tangan kanan di atas paha yang kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Nabi genggam driji kabeh digegem. Wa asyara bi asbu'ihi allati talil ibham ilal qiblah. Nabi nyuting kelawan driji kang sandingi jempolan. Dari napa sanding jempolan itu? Nyucing kemudi ilal kiblat ke arah kiblat. Niki sama dengan hadis atasnya riwayat Imam Muslim juz 1 halaman 408. Betul sun. Nabi lek nyuting lek tahiyat lek tahiyat niki dalam dulur kuku gagem nyuting arah kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan oh, sama ini, ini jenenge sinyal boleh kiblat. Yang karepe pengen pengen yang hadis Nabi, nyakokan ini boleh kiblat. Sik belum. Nah yang sadar sing wis temu kiblate, Ora usah tiru-tiru wong sing durung temu. Kira-kira nyuting berarti datang ini ngene Pak. Mboten to? Iki arah apa jenenge? Napa? Kompase derek pas. Berikutnya Kono Saking partai nopo nih kok Bapaknya kono Ini lek marai sholat cah wedo Sujudnya dikongkon metantan Wedo Mwile Beh jan gagah mana wis Kira-kira Anu latihan Wah apa Menwa Menwa Kalau Nek kita sujud ya wong itu kan. Biar nggak ada kates yang jatuh. Nah, kan sopo ngerti mantun blonjo kembat kan ngoten lho. Terus disai. Nah. wong kates horor dengan yang bosen sih. Wong kene ngomong kates ya horor. Masya Allah, sik wolong jam. Dalilu anna salatan mar'ati takhtalifu min salatir rajuli. Dari bahwa sesungguhnya salat seorang perempuan itu beda dengan salat laki-laki. Anau bawa kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Marro lewat alam rata ini ketemu dua wanita Tusolliani yang sedang sholat Fakola kemudian Nabi jauh Mbak Yu Dalam kanjeng Nabi Ida saja tuma naliko sliramu sujud Fadumma tempelno Ba'dal sebagian daging Hindeknya loh nih dan nggak gelambret mbak kalau pas ini lembung ngoten loh, dan nggak gelambret eh, ilal ardi ke tanah ke tempat su sujud fa innal mar'a sebab wong laisat ora padha fi dalam hal sujud Karo juli ora padha karo wong lanang. Fil iya. wis pokok manut kiai mawon. Dalilul aurat ba'da maktubah wa annaha tuqra'u jahrun. Dalil wiritan tentang eh, badannya sholat mak maktubah dan bahwa wiritan itu diwoco kan dan banter seru seru. Hmm. Terus pundi inna raf'a sauti bidzikri setuhne banterke swara zikir hina yansarifu nasu mina maktubah nalika manungsa padha bubaran saking salat fardu Karena ngono iki wis enek <laughs> wis enek mulai kapan ala nabi ing dalem jamane Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengi ini licere ini. Padahal yo, ya enak. Yo buat deh hadis ini yo laru. Kok ini sih Yo, jadi yo iso tapi males. Wes lewat. Saya kan ahli Quran, ente kan ahli hadis. Wah Quran kan? Berikutnya sama. Dalilu akdil aurat fil anamil. Dalil tentang menghitung wiritan. Boleh dihitung fil anamil dengan geriji, ini-ini yang oleh. Awil haso kerikil, ya oleh. Tek ra oleh bendok nang wong sing larang. Napa dibendok? awil nawa utawa isine kurma ya oleh awil subhati tasbih ya oleh ora oleh tasbih jere padha karo biksu ya gawe rante ya ngono mari ngono nggih rante wonge anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Amarohunna memerintahkan para sahabat perempuan Anyura'ina supaya menjaga Ditakbiri bacaan takbir Watakdisi tasbih tahlili tahlil Wa an yakidna dan supaya mereka menghitung Dihitung dengan apa? Bil anamili dengan tri dengan tri, trici, sekitar kali berikutnya anak bahwasanya saat bin Abi Waqqas Dakhala bertamu Ma'a Rasulullah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bertamu pada siapa? Alam Arab subhan subhan saja ayo apa kemarap terus jenenge telo jenenge angel yang penting benda seperti itu kegunaannya untuk menghitung tasbih itu ada eh, Abu Nu'aim fil juz 1 halaman 383. Kalau tutupnya sampai jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pilihan. Where sampai jam setengah lima terus break. Berangkat mungkin nanti seawal setelah dahar atau jam 4 leren tapi mantun sholat on malik sampai menjelang azan maghrib. Senang lima mohon ya Ben cara diri turu gak bolak balik Ngumpul nih Apa lagi pabrik sini kamu? Betul Hari cuti Nakung cuti Jamak tarkin apa jamak sate Bon, yang diserang orang lain lagi, rausah sholat kubah Jum'ah rane. Jadi supaya orang ora usah Jum'ah, azan langsung khutbah. Dia nggak ada kesempatan kubah Jum'ah. Nah. Kapok sama gak iso kubah Jum'ah, kapok lu. Nah. andai lu langsung di khutbah khutbah dawa kula teng malam iki kang mriki niku dadak adzan pertama salat qobliyah terus manten-manten apa adzan kedua kedua khutbah baru dimulai lah ngoten yo kadang kula wis mulai mriku nisik khutbah durung mari pusakno karo jamaah sing awam ning Sajane yang merujuk ke hadis Muslim sahih inna min mitna irrajuli tulu uh, qisar khutbatihi wa tulu salatihi sungguh di antara tanda alimnya seseorang bijaksana niku napa khutbah e ora usah dawa-dawa Sholat sing makanya sholat Jumat biasanya nih hal ta'ala insani hil menadah di rame kusayan magkuro gandengan niku atau gandengannya surat Jumat kali surat munafiqun atau kadang rotok pendek titik sabihis kali hal ataka nopo kok suratnya diwaca Jawa khutbahnya e rotok gandeng Nah niku kita wis mari wiritan, wis mari iya, mulih. Niku kono se petang kurung mari. Oh, sakne. Sakne. Malah enten masjid lon dalan karo kidul dalan. Yes, ya, bocah-bocah niku sing begitu kene sut batur mari kono komat mlayu dan Pulau ini biasanya khutbah Jumat itu sekitar 9 sampai 10 menit Mungkin plus khutbah keduanya antara 11 sampai 13 jadi sak salam ini 20 menit lah plus sak sholat ini tuh betul nggak sak dongannya sak wiritannya ini selalu menit jadi wong wong ndang mari seneng belum kira Pak Khutbah ini buat tendangan tulisan jadi cepet beberapa poin plok plok plok plok plok plok plok 10 menit wis kaya wakeh. Kula mboten purun. Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wis langsung. Nek kula alhamdulillah haqqo hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya bi ba'di sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in wa ba'd ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun para jamaah moga dijeboi salami coba agama nih bocah-bocah wedok rakyat aja cekak khotbah iku ngono. Kendang plak plak ndang Solo menit oleh agak. Coba nih, milih mantu sing hati-hati. Sing sergap salate, sing alus sunnah, madan suke. Milih sekolahan, hati-hati. Sekolahan sing nih tepat. Solat duha, jamaah. Qur'ane sing tartil. Senajan sekolah itu maju rapopo. Ngantar ini sekitar 10 menit Ya sekurang kuantan Bismillahirrahmanirrahim Kan yusalli qabla jum'ah arba'an Loh ini loh Cari sahabat Ibn Mas'ud ini riwayatnya Bahwa beliau sholat sebelum Jum'ah 4 rokaat Pada Jum'ah juga 4 rokaat Qabla asal ada apa enggak? Ada Rasulullah sholat qabla asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat qabliyah asar dan empat rakaat. Pelaksanaannya nah, karena kan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla asri arba'a rakaatin. Nabi sholat qabla asar niku empat rakaat. Yasilu Nabi memisahkan bainahuna Nabi antara empat rakaat itu taslim Berarti dua rakaat salam Terus secara umum dalilin pokok sebelum koma sunat sholat sunat Dalilin di baina kulli ini sholatun baina kulli ini sholatun sampai tinggi tiga baina kulli ini sholatun tinggi kau ditambahi liman liman sya'a pokok antara adhan koma disunahkan sholat pokok antarane dan komat disunahkan sholat sing kaharep hak asasi maghrib enten beten kunna fil Madinah adalah kami sedang di kota Madinah fa idza al muadzin di salatil maghrib jika seorang muadzin adzan untuk salat maghrib ittadal sawari mereka bergegas berebut soko itu boleh soko napa sholat ngadep kiblat ngadep so soko ben boten di dilewati dados sutra pem pembatas supaya rakaun kata ini di belakang soko itu mereka sholat dua rokanah. nahbul jamaah fit tarawih disunahkannya jamaah dalam sholat tarawih wal witri witir di Ramadan dan sampai sekarang Madinah, Mekah juga tetap ish Ais Isrun tetap 20. Kalau boleh itu ngeten. 20 itu gak dari Nabi Umar. Itu bid'ah. Nah, kalau piye? Saya hanya mau yang dari kandeng, Nabi. Yang enggak dari Nabi saya enggak mau. Oke. Okay. Kalau saya enggak mau yang dari Umar, lek ngono ojo jamaah. Sebab yang menginisiasi yang punya inisiatif jamaah terakhir itu Umar. rompulue puluhe teko Umar, jamaah ya teko Umar. Nek pancen duit prinsip moh teko Umar, emoh rompulue ya moh jamaah. Nyapa moh rompulue tok jamaah sing gelem. Berarti ya saya gelem bid'ah barang lho. Ya. Nanti dalili Bukhari, ya Bukhari sahih, padahal hiyo sahih Bukhari.